Seperti biasa, para jamaah sekalian, berbalik Allah. Kita acara seperti di selama Ramadan insya Allah dilaksanakan di ruang tengah Masjid Darul Ihsan. Alhamdulillah Bapak Wafiuddin telah tiba di Masjid Darul Ihsan. Untuk itu kepada jamaah silakan yang mau mengikuti pengajian silakan untuk merapikan di masjid. Juga eh, tolong ke rekan-rekan Satgas Ramadan untuk pemasangan layar dengan alat yang lainnya. Entonces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali wa sahbihi wa salam wa salam wa salim Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita Alhamdulillah hari ini bisa masih bertahan untuk mengikuti paket tadarus Ramadan Bapak Ibu sekalian dan hari ini kita akan sama-sama untuk mendengarkan untuk belajar pada Kiai Haji Dr. Wahfiuddin beliau di samping menguasai uraian tentang kepribadian dari diri Umaroh sampai Kamilah Kiai Wahfiuddin ini juga seorang pengamal tarekat Kadiriyah Naksabandia. Jadi tidak hanya teoritis uraian tentang diri, tentang nafas dari Amaroh sampai Kamilah kita akan dapatkan berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Dengan begitu maka tema kita kali ini, tema kita Ramadan yang menjadikan Ramadan sebagai modal spiritual dalam perspektif Al-Quran akan semakin lengkap dengan kehadiran Kiai Haji Wahyudin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita rapihkan hati kita, kita rapihkan pikiran kita dan kita niatkan untuk eh, sama-sama uh, belajar tentang diri ini. Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa Lebih konsentrasi lagi, marilah kita meniatkan acara kita untuk belajar dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, marilah kita uh, siapkan diri kita untuk mendengarkan ceramah. Oh ya, ada sebelumnya ada pengumuman dari panitia pesantren Ramadan.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 Saya disampaikan teks kemarin untuk membahas beberapa pengertian tentang nafs. Rasanya pernah kita bahas di sini beberapa bulan lalu. Nafsun diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi nafsu. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi nafsu. Dan diartikan sebagai hasrat jelek, dorongan-dorongan jahat. Sehingga sering terdengar ungkapan, lu nafsu amat ngelihatnya. Nah, jadi nafsu itu hasrat jelek, dorongan jahat. Padahal nafs dalam bahasa Arab tidak selalu jelek, tidak selalu negatif. Makna nafs bukan hasrat jelek, bukan dorongan-dorongan jahat. Contoh dalam hadis Nabi, Ibda binafsika. Mulailah dengan nafsmu. Mulailah dengan dirimu. Maka nafs artinya adalah diri. Ibda binafsika. Mulailah dengan nafs. Mulailah dengan dirimu. Maka nafs artinya adalah diri. Surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ayat 286 la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan memberikan beban pada suatu nafs Allah tidak akan memberikan beban pada suatu nafs Allah tidak akan berikan beban pada suatu diri pada seseorang jadi makna nafs juga bermakna diri atau orang nah. kemudian ayat lain hmm. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang mencipta kamu dari nafs yang satu. Dialah yang mencipta kamu dari nafs dari pribadi yang satu. Ya, sebentar sedikit ada trouble di sini. Khalaqakum min nafsin. Dialah yang mencipta kamu dari nafs, dari individu yang satu. Jadi makna nafs itu bisa berarti individu atau pribadi. Kemudian surat Al-Hasyr surat 59. Wal tanzur nafsun wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Hendaknya setiap nafs, hendaknya setiap diri, hendaknya setiap orang mencermati apa yang telah diperbuat untuk hari esoknya. Jadi makna nafs itu artinya adalah diri. Orang, pribadi, individu. Satu orang, satu diri, itu satu nafs. Kalau dua orang, nafsani. Kalau tiga atau banyak, anfus. Orangnya banyak pada mati, mampus. <laughs> itu. Nah, orang Arab suka berujar, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Makan bareng, bayar nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, individu-individu. Jadi kalau begitu makna nafs tidak selalu uh, dorongan jahat atau hasrat jelek. Nafs artinya sebenarnya adalah diri. Nah, diri manusia itu diri yang mana? Banyak orang mengartikan dirinya hanya sebatas tubuh biologis. Maka ketika ditanya, sejak kapan kamu jadi manusia? Ya, sejak tubuhku ini terlahirlah. Jadi yang diartikan sebagai nafs, sebagai diri adalah tubuhnya. Padahal dalam pandangan Islam, diri manusia yang hakiki bukan tubuh itu. Karena sebelum tubuh tubuh biologis terbentuk, Allah sudah mencipta manusia, diri manusia yang hakiki yang dalam wujud ruh. Dan manusia rohaniah itu sudah dicipta sebelum adanya tubuh biologis. Ibu kita belum hamil, belum terbentuk janin di dalam rahimnya, tetapi sudah dicipta oleh Allah ruh manusia rohaniyah di alam lahut kalau manusia yang hakiki adalah manusia yang rohaniyah, manusia yang hakiki adalah manusia yang berwujud ruh kalau begitu diri manusia yang hakiki adalah diri yang ruh juga Kita pulang sedikit. Kenapa terpotong? Dikecilkan aja sedikit. Iya. Udah paling kecil, maju aja. Iya. Jadi banyak diartikan nafs dorongan jahat, hasrat jelek, Padahal kalau kita lihat dari hadis ibda binafsika mulailah dengan nafs. Nafs artinya diri. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak memberikan beban pada suatu nafs. Nafs artinya seseorang. Wal tanzur nafsun. Hendaknya setiap nafs, hendaknya setiap orang, setiap pribadi mencermati apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Kholakukum min nafsin. Dialah yang mencipta kamu dari nafs. Dari pribadi yang satu. Jadi kalau begitu makna nafs artinya diri. Ingat saja nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, seorang-seorang. Hati-hati, nafs itu bukan dorongan jahat, bukan hasrat jelek, bukan. Nafsi itu artinya adalah diri. Yang mana diri manusia? Banyak orang mengartikan diri manusia cuma sebatas tubuh biologisnya ini. Sehingga kalau ditanya sejak kapan kamu jadi manusia, sejak tubuh ini terlahir. Jadi manusia hanya tubuh. Tidak. Kalau manusia cuma sebatas tubuh, lalu apa bedanya yang kiri dengan yang kanan ini? Hanya semata-mata tubuh biologis. Kita lewati aja. Surat Al-Insan ayat 1, namanya saja surat Insan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa yang namanya insan itu sudah ada sejak dulu. Jangan katakan insan itu sejak tubuh terlahir. Sebelum tubuh terlahir, sebelum tubuh terbentuk sebagai janin, dulu dulu sekali insan sudah ada. Tapi insan itu lam yakun syai'an madhkura. Insan yang belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Sudah ada insan, belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Sebab ketika Allah mencipta insan, yang pertama dicipta insan yang dalam bentuk ruh. Ruh yang sangat suci, ruh yang dicipta di alam lahut, alam dimensi ketuhanan. Dicipta ruh, ruh, ruh, ruh, ruh, ruh, ruh, ruh dalam jumlah banyak di alam lahut. Nanti secara bergilir diturunkan ke muka bumi manusia-manusia rohani itu untuk menjadi khalifatullah fil ard. Dan di bumi dari tanah diciptalah tubuh. Lalu ke dalam tubuh yang dicipta dari tanah itu insan yang rohaniah ditiupkan. Yang mana yang insan? Yang insan yang rohaniah ini. Yang dicipta dengan mengemban misi dan tanggung jawab. Insan yang dicipta dengan mengemban idealisme, cita-cita. Yang rohaniah, tubuh cuma cangkang, wadah. Sehingga seorang filosof pun kemudian akhirnya menginsafi. Kita ini bukan makhluk biologis yang punya pengalaman spiritual. Kita bukan makhluk biologis yang bisa khusyuk dalam ibadah, bukan. Justru kita makhluk rohaniah yang punya pengalaman biologis. Kita adalah ruh yang ditempatkan di dalam tubuh yang ketika perut tidak makan, ruh yang merasakan lapar. Yang ketika tubuh berjalan di bawah terik matahari, ruh yang merasakan panasnya terik matahari. Kita bukan makhluk biologis, yang punya pengalaman spiritual, kita makhluk spiritual yang punya pengalaman biologis. Allah katakan dalam surah Sad ayat 71. Inni khalikum basyaram mintin. Akulah pencipta basyar dari tanah. Saya percepat saja karena materi ini pernah kita bahas. Ayat berikutnya manakala basyar itu sudah sempurna lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari rohku kutiupkan salah satu dari roh-roh koleksiku dicipta dulu bashar dari tanah kalau basharnya sudah sempurna roh ditiupkan bashar dari tanah surat ar-rahman menyebut lebih spesifik bukan sembarang tanah bukan sekadar tin tanah dalam arti umum min sol sol dari tanah liat. Jadi bukan tanah gambut, tanahnya tanah liat. Dan juga bukan langsung dari tanah liat. Jangan pikirkan Allah itu mengambil segumpal tanah liat, nah, dibikin bulat jadi kepala, lalu ditarik ke depan jadi hidung, kiri kanan jadi telinga. Lalu diambil lagi tanah liat digulung-gulung memanjang, pasang kiri kanan jadi tangan. Nah, tidak. Betul dari tanah, tanahnya tanah liat, tapi bukan langsung juga dari tanah liat. Min sulalatin, dari sulalah, dari ekstraknya tanah liat, dari saripatinya tanah liat. Apa itu saripati tanah liat? Ya, minta saja bantuan teman-teman yang belajar ilmu tanah. Coba ambil tanah liat, tanah gambut, tanah-tanah macam-macam, periksa di lab apa yang membedakan tanah liat dari tanah jenis lain? Teman-teman yang pernah memeriksa memberitahu, bedanya tanah liat ketimbang tanah jenis lain. Pada tanah liat itu banyak dijumpai unsur organik, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Yang pada tanah jenis lain tidak banyak dijumpai. Dan nanti setelah diteliti, tubuh manusia ini 96% tubuh karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Unsur organik inilah yang kemudian membentuk senyawa karbohidrat, lemak, protein, nukleat asid dan dari situ selangkah lagi terbentuklah sel. Sel sperma, sel ovum dan kemudian terjadilah proses mitosis membelah diri, tumbuh menjadi organ-organ tubuh sempurna dibalut dengan daging dan kulit. Inilah bashar. Bashar dicipta dari tanah, tanah liat, saripatinya tanah liat. Dan manakala itu bashar sudah sempurna, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku, salah satu dari ruh ciptaanku. Si manusia rohaniah inilah yang hidup membawa misi dan tujuan hidup. Yang mengemban tugas dan tanggung jawab. Bashar cuma cangkang wadah terlahir bersama dan nanti tubuhnya bakal menua basarnya bakal mati dikubur ke dalam tanah membusuk terurai musnah menyatu tanah yang tersisa yang tersisa adalah si manusia yang ruh itu lalu dibawa oleh malaikat menghadap Allah akan terjadi yauma suatu hari yaqumur ruh berdiri itu ruh di hadapan Allah wal malaikah didampingi para malaikat soffa berjajar lalu Allah meminta jawab kepada si manusia rohaniah itu dan pada saat jawab itu terjadi tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan illa man atallah kecuali orang yang mendatangi Allah biqalbin salim membawa kolbu yang selamat si manusia yang rohaniah itu kembali menghadap Allah membawa kolbu. Jadi nafs bukan seperti bahasa Indonesia nafsu dorongan-dorongan jelek, hasrat jahat. Nafs itu artinya adalah diri dan diri manusia yang hakiki adalah diri yang rohaniah. Diri manusia yang hakiki, diri yang rohaniah. Bahwa Allah menyiapkan bashar tubuh biologis kebinatangan, di situ ada jasad, tubuh fisik, di situ ada hayat, nyawa, bioenergi, di situ ada hawa, dorongan-dorongan biologis, kesemuanya itu disebut bashar, itu hanya cangkang, wadah. Lalu diri kita, nafs yang berwujud ruh dihadirkan di dalam bashar. Dan bila waktunya sudah cukup, Allah mengutus malaikat Israel datang menjemput dan kita berharap saat itu malaikat Israel menyapa, "Ya Tuhan nafsul mutmainnah." Wahai nafs yang mutmainnah. Wahai nafs yang mutmainnah, wahai diri, wahai pribadi, wahai individu yang sudah mengalami tingkat ketentraman. Irja'i ila rabbik. Kembalilah pada Tuhanmu. Ayo kembali keluar dari tubuh itu tinggalkan dunia ini. Makanya jangan artikan nafs itu dorongan jahat, hasrat jelek. Bagaimana kita terjemahkan ayat? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu, wahai hasrat jelek yang mutmainnah. Nah, itu. Tidak, nafs itu bukan dorongan jelek, bukan hasrat jahat. Nafs itu artinya adalah diri. Dan diri kita, diri yang wujudnya ruh spiritual. Pusatnya ruh, intinya ruh adalah kolbu. Pusatnya ruh adalah kolbu. Dan pusatnya kolbu, intinya kolbu, fuad. Intinya fuad, sir. Sementara tidak sampai ke sana dulu. Ruh pusatnya adalah kolbu. Tetapi hati-hati memahami istilah kolbu. Sebab dalam bahasa Arab ada dua jenis kolbu. Kolbu fisik kolbu jismani. Ini hadisnya populer. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau sehat itu gumpalan daging, sehatlah seluruh tubuh. Kalau rusak itu gumpalan daging, rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal kolbu. Gumpalan daging itu adalah kolbu. Ini kolbu yang berupa gumpalan daging yang orang sering menerjemahkannya hati padahal hati ini hati liver bahasa Arabnya adalah kibdun maka kolbu bukan hati kolbu bukan hati hati liver di sebelah kanan tugasnya menyaring racun menyaring penyakit dari tubuh orang Arab dari dulu sampai sekarang memahami kolbu hiya adun adali organ yang penuh dengan otot organ yang syarat dengan otot yang tugasnya mengisap dan memompa darah. Kolbu itu di Arab dari dulu sampai sekarang jantung. Masuk ke Indonesia jadi hati. Nah, itu. Ya. <clears throat> Jadi kolbu secara lahiriah gumpalan daging yang kalau dia sehat seluruh tubuh sehat kolbu itu adalah jantung. Maka dokter spesialis jantung Ditulisnya itu dalam koran-koran bahasa Arab seperti Al-Watan, Ad-Doktor Fil Kolb, Dokter Kolbu. Dokter spesialis jantung. Ini kolbu dalam arti fisik lahiriah. Ada lagi jenis kolbu kedua, kolbu ruhaniah, kolbu yang merupakan intinya ruh. Kalau ruhnya saja intangible, kalau ruhnya saja tidak mewujud secara fisik, apalagi intinya kolbunya ini kolbu yang tidak kasat mata dan kolbu inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah innal mu'min sesungguhnya orang beriman itu idza adnaba kalau dia berdosa kanat nuktatun sauda akan terbentuk nukta hitam bercak hitam fi qalbihi di dalam kolbunya sekali berbuat kejahatan terbentuk bercak hitam pada kolbunya. Semakin banyak kejahatan dibuat, dosa makin banyak, maka bercak hitam menyebabkan seluruh kolbu hitam. Ada kolbu, ada kolbu yang kalau orang banyak berdosa, itu kolbu menghitam. Kolbu yang mana ini? Saya pun tanya sama dokter bedah jantung. Dok, anda pernah tidak membelah dada seseorang mengoperasi jantung orang itu? Yang itu orang patut diduga koruptor, penjahat yang banyak bikin rakyat sengsara. Pernah? Apa warna jantungnya dok? Hitamkah? Sejak saya jadi dokter, saya tidak pernah lihat jantung hitam. Jadi kolbu secara fisik, meskipun penjahat, tidak ada yang hitam. Jantung meskipun jahat, orang itu jahat jantungnya tidak hitam. Lalu kalau Nabi katakan kolbu menghitam kalau banyak dosa, itu kolbu ruhani. Maka istilah menghitam di situ bukan bukan menghitam dalam makna hakiki, menghitam dalam makna majazi. Dalam ilmu tafsir, suatu istilah ada makna hakiki, ada makna majazi, metaforik. makna metafor, perumpamaan. Nah, kolbu yang rohani itu lebih tepat ke bahasa Indonesia diterjemahkan hati nurani. Nah, saya sekalian, inilah hakikat diri manusia yaitu diri adalah diri yang rohania dan pusatnya ruh adalah kolbu. Sekarang kita coba tengok yang lain. Kemudian di dalam Quran ada dikenal istilah nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. itu di dalam Quran. Bahwa nanti ada istilah nafsul kamilah. Kemudian nafsul nafsul radiyah, nafsul mardiyah itu adalah ungkapan-ungkapan yang dikembangkan dalam dunia tasawuf dalam wacana tasawuf. Sedangkan dalam Quran cuma disebut tiga nafs. Yaitu nafsul ammarah, nafsul mutmainnah, eh, nafsul awam dan nafsul mutmainnah. Kita lihat. Sejak manusia rohaniah, sejak diri kita yang rohaniah diturunkan dari sisi Allah, sejak diri kita yang berwujud ruh diturunkan dari sisi Allah, kolbu kita tidak kosong. Kolbu kita tidak kosong. Di dalam kolbu sudah diisikan potensi-potensi spiritual. Sudah diisikan potensi-potensi rohaniah. Ada asyur kesadaran moral. Ada al-aklu, fikiran. Ada az-zauq, perasaan, ada al-iman, keyakinan, komitmen dan harapan. Ada al-iradah, free will, kebebasan berkehendak. Ini sudah diisi dalam kolbu. Tetapi diri kita, diri kita yang berwujud ruh, yang di dalam kolbu sudah ada kesadaran moral, kecerdasan intelektual, perasaan cinta kasih, iman, sudah ada irada, diri kita punya problem dia akan menghadapi hawa apa arti hawa dalam bahasa Arab hawa dalam bahasa Arab artinya adalah kecenderungan waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim itu doa Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan Ismail setelah membangun Ka'bah di Makkah hawa yahwi Hawa artinya kecenderungan. Desire, biological instinctive desire, dorongan-dorongan biologis yang instinktif, dorongan-dorongan biologis yang naluriah. Itu makna hawa. Dan ada empat hawa, empat jenis hawa. Pertama, syahwatul batni, syahwat perut, dorongan makan minum. Yang kedua, syahwatul farji, syahwat kemaluan hasrat seks, libido. Yang ketiga, syahwatul kalam. Hasrat untuk ngoceh, untuk nah, berkicau kalau pada burung, untuk membual, untuk ngobrol. Dan yang keempat, syahwatun naum. Syahwat hasrat untuk tidur. Itu yang sekarang lagi berat kita lawan. <laughs> Itu. Ya. Apalagi yang nyandar-nyandar di belakang. <laughs> itu syahwatun naum apakah keempat jenis syahwat ini jelek negatif kalau jelek kalau negatif musnahkan semuanya tidak boleh karena sesungguhnya syahwat tidak jelek tidak negatif kalau sampai orang tidak kepingin makan minum rusak tubuhnya Tubuh perlu asupan. Tubuh perlu air, vitamin untuk metabolisme tubuh, untuk regenerasi sel. Tubuh perlu hasrat seks supaya tercipta keturunan. Tubuh memerlukan hasrat bicara supaya bisa terjadi komunikasi dan berkembanglah pengetahuan, tukar menukar ilmu. Tubuh juga memerlukan tidur untuk memberi kesempatan tubuh istirahat. Jadi hawa tidak jelek, hawa tidak jahat. Kalau memang jahat, musnahkan, hancurkan. Ternyata tidak boleh. Jadi hawa tidak jahat, syahwat itu tidak jahat, tidak negatif. Di mana letak masalah? Letak masalah manakala kita membiarkan hawa itu terlalu kuat sehingga nafs, nafs artinya diri, diri kita yang rohaniyah nafs kita yang rohaniyah dikuasai oleh hawa. Maka disebut hawa nafsu. Hawa yang menguasai nafs. Jadi problemnya itu bukan bukan hawanya yang jahat, tapi diri kita, nafs kita yang lemah. Karena lemah, maka nafs diri kita itu membiarkan dirinya terkuasai oleh hawa. Jadi kalau begitu problem justru ada pada nafs, bukan pada hawa. Itu sebabnya Allah mengingatkan dalam surat Al-Furqan, "Ara'aita man ittakhadha" Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang menjadikan ilahahu menjadikan sebagai ilahnya hawahu hawanya sudah diajar la ilaha illallah, tapi dalam praktek ilahnya adalah hawanya. Hawa menjadi sesuatu yang diprioritaskan, dikedepankan, diutamakan, diunggulkan. Oleh sebab itu, manusia yang baik wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa naha mencegah nafs diri orang-orang yang baik selalu mencegah nafs mencegah diri an dari anil hawa dia selalu berusaha mencegah nafsnya dirinya dari penguasaan hawa dia selalu berlatih menekan gejolak-gejolak hawa itu yang di Ramadan ini kita sedang praktekkan setelah 11 bulan hidup membinatang. Nah, hidupnya mengikuti dorongan-dorongan hawa. Maka di Ramadan ini hawa ditekan, dikendalikan. Apabila diri kita nafs terkalahkan oleh hawa, dia memperturutkan apa maunya hawa, nafs itu menjadi lemah, terkuasai oleh hawa, terseret-seret hawa, itu nafs dikuasai oleh iblis. Dan kalau sudah dikuasai oleh iblis, maka itu nafs disebut nafsul ammarah. Di kisi-kisi yang difekskan ke saya, masih diartikan nafsul ammarah itu pribadi yang pemarah. Bukan berasal dari kata amaro. Amaro memerintah, amaro ya'muru, memerintah. amaro memerintah-rintah. Jadi nafsul amaro artinya pribadi yang memerintah-rintah. Ingin ini, ingin itu, ingin memiliki, rebut, kuasai, ambil alih, duduki, taklukkan, terus. Itu. Dan tidak selalu sambil marah-marah. Lihat para konglomerat kita yang bawa kabur kredit itu. Datang berjas, berdasi, santun, didamping akuntan, didampingi penasihat hukum, santun dengan para bankir. Ini proposalnya, nah, mintanya santun. Dapat kredit sekian miliar, kabur. Apakah marah-marah dia? Tidak. Jadi jangan artikan nafsul amarah itu pemarah, bukan. Nafs amarah itu artinya pribadi yang serakah. Ingin berkuasa, pribadi yang tiran. Itu. Ingin ini, ingin itu, kepingin punya ini, kepingin memiliki itu, rebut, miliki, kuasai, taklukkan, ambil alih. Yang kadang-kadang caranya santun, penuh tipu muslihat. Jadi nafsul amarah bukan pribadi yang pemarah, bukan. amarah. Betul istilah amarah terserap ke bahasa Indonesia menjadi amarah dan diartikan marah-marah yang sangat. Tapi itu bukan bukan itu makna sebenarnya. Amarah itu. Ya. Di negeri kita ini banyak istilah-istilah Arab terserap ke bahasa Indonesia tapi maknanya jadi berbeda. Contoh lain adalah amal. Amal dalam bahasa Arab action, perbuatan. Semua perbuatan adalah amal, action. Tapi masuk ke bahasa Indonesia, amal hanya diartikan nyumbang kotak masjid. Itu menjadi sangat sempit. Padahal sholat amal, action, nyikat gigi amal, membersihkan got di depan rumah amal, ngegebugin orang juga amal. Karena itu amal lalu ada dua, ada amal saleh, ada amal su, ada amal jahat, ada ada amal soleh, amal baik, ada amal su, amal jahat. Nah, maka Quran kalau menyebut amal selalu dikaitkan dengan soleh. Wa amilus salihat, amal soleh, amal soleh tidak sekadar amal. So kalau sekadar amal, nggak mungkin orang pun amal, action. Itu. Nah ini contoh istilah amal ternyata hanya menjadi begitu sempitnya. Banyak istilah-istilah lain. Nanti akan ketemu dengan sendirinya. Jadi nafsul ammarah itu bukan berarti pemarah. Pribadi yang sangat ingin ini, ingin itu. Yang sangat ambisius, gila-gilaan. Serakah, ingin berkuasa. Sampai kemudian setelah dia coba terobos sana terobos sini raih sana raih sini dan tidak juga dia peroleh Akhirnya dia menyesal. Maka Quran menyebutnya nafsul lawamah. Berasal dari kata laima. Laima itu menyesal. Lawamah menyesal-nyesal. Penuh sesal. Iya ya. Buat apa selama ini saya kerjakan macam itu? Hidup bergaya 3H, halal, haram, hantam. Akhirnya nggak jadi apa-apa juga menyesal umroh nangis di depan Ka'bah penuh sesal nangis sesenggukan itu apalagi menjelang pensiun makin takut lagi dia karena lihat kawan-kawan yang sudah pada pensiun nggak lama pensiun pada mati nah. oleh sebab itu untuk yang bakal pensiun ada program MPP mati pelan-pelan nah, nah, makin takut nyesal dia nah, itu lawamah. Begitu kuat sesalnya, nangis, air mata bercucuran. Lama-lama Allah terima tobatnya. Allah terima tobatnya. Rasa sesal yang menusuk-nusuk, Allah ganti dengan ketenangan. Air mata pun berhenti mengalir. Saat itulah dia naik menjadi nafsul mutmainnah. Berasal dari kata itma'anna, establish stable, tentram. Nafsul mutmainah pribadi yang tertentramkan. Itu. Dalam Quran cuma disebut tiga ini. Nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainah. Nanti dalam buku-buku tasawuf dikembangkan lagi. Nah, berangkat dari ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai nafs yang sudah mutmainah irja'i ila rabbik kembalilah pada Tuhanmu maka irji'i maka disebut ada yang menyebut nafsul murji'ah nafs yang dikembalikan kembali bagaimana radiatan dalam keadaan ridho disebut nafsu radiyah sudah nafsu radiyah mardiyah nafsul mardiyah yang diridhoi tambah lagi nafsul kamilah itu hanya istilah-istilah saja itu hanya istilah penjenjangan dalam perjalanan rohani seseorang. Tapi sebenarnya kita tidak usah terlalu sibuk menghafalkan jenjang-jenjang itu. Yang penting praktek. Menariknya banyak orang bertasawuf tapi dengan banyak baca buku tasawuf. Tidak mempraktekkan tasawuf itu sendiri. Itu. Jadi banyak sufi dengan dia melakukan latihan-latihan rohaniah dia memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya, potensi intelektual, potensi emosional, potensi uh, consciousnessnya dia manfaatkan terus lalu dia punya pengalaman spiritual. Hasil pengalaman spiritualnya dituliskan dalam bentuk buku. Terus ada orang yang ingin menjadi sufi seperti dia tapi sibuk baca buku pengalaman spiritual orang. Nah, ini salah jalur. Kalau mau jadi sufi, bukan sibuk baca buku pengalaman spiritual orang, bukan. Sibuklah melakukan apa yang si sufi itu melakukannya. Bukan sibuk membaca pengalaman orang. Itu. Maka lihat saja eh, berapa banyak buku-buku diterbitkan tentang bagaimana menjadi kaya dan gak kaya-kaya yang yang baca buku itu. Nah, itu. Cara kaya dengan mudah, cara kaya dalam waktu 60 hari, cara kaya dengan begini. Itu buku begitu banyak. Dan baik si pembaca maupun si penulisnya gak kaya-kaya juga. Itu. Karena dia tidak praktek. Itu. Ini tentang nafs. Nah, saudara so sekalian, sekarang ini mulai terjadi pergeseran. Orang akhirnya sadar betapa sebenarnya diri manusia bukan hanya tubuh fisik biologis. Diri manusia sebenarnya adalah ruh. Dan melalui ruh itulah terjadi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Melalui ruh terjadi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya ini terakhir. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berinteraksi dengan manusia melalui kolbu si manusia. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat 24. Maka kalau manusia mau berinteraksi dengan Allah, perbaiki kolbunya. Bagaimana cara memperbaiki kolbu? pesan Rasulullah jadidu imanakum perbaharuilah selalu imanmu iman itu di kolbu lakukan tajdid pembaruan iman terus menerus jadidu imanakum perbaruilah imanmu sahabat nabi bertanya kaifanu Jadidu imanana bagaimana cara kami memperbarui iman ya Rasulullah Akhiru min qaul, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Ucapan dari mulut la ilaha illallah hunjamkan ke kolbu sampai terjadi getar pada kolbu. Sampai terjadi getar. Yang dalam surat Al-Anfal pula dikatakan orang-orang beriman itu idza dzukirallah wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disikirkan akan Allah, kolbunya akan tergetar. Jadi zikir jangan asal dengan mulut, hunjamkan ke dalam kolbu. Sampai terjadi getar pada kolbu. Getar apa? Getar mahabbah. Getar cinta. Getar iskun. Getar kerinduan. Getar roja. Getar harapan. Getar tawakul. Getar pasrah. Getar zan. Getar prasangka yang baik pada Allah. Nah, kalau kolbu sudah tergetar dalam rindu, dalam cinta, dalam harap kepada Allah, itulah kolbu yang seakan sedang mendekat, mendekat, mendekat. Itulah kolbu yang sedang takarrub. Takarrub, mendekatkan diri. Dan hadis kudsi, kata Allah, bila hamba mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, akan kudekatkan diriku kepada dia dengan berlari. Kalau sudah kolbu tergetar merindui Allah, Allah akan lebih rindu lagi pada si hamba. Allahu nurus samawati wal ad. Allah adalah nur, cahaya langit dan bumi. Maka kalau sudah timbul getar di kolbu, Allah akan memancarkan nurnya, cahayanya ke dalam kolbu orang itu. Dan orang yang kolbunya kebanjiran cahaya ilahi, divine light, maka bukan saja kolbunya, seluruh ruhnya kebanjiran cahaya. Dan pada saat tubuhnya mati nanti, ruhnya dibawa menghadap Allah, ruhnya itu memancarkan cahaya. Surat At-Tahrim ayat 8. Surat 66 ayat 8. Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya memancar dari hadapan mereka. Itu sebabnya Nabi selalu berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah pada kolbuku selalu ada nur. Selalu ada nur. Dan manakala cahaya ilahi itu sudah masuk ke dalam kolbu, dia pun akan mempengaruhi kolbu yang satu lagi, ya, yang satu lagi yaitu kolbu yang fisik, yaitu jantung. Dan kelak belakangan Profesor Michael Persinger dan P.S. Ramachandran Dua ahli neuroscience juga mendeteksi bahwa kolbu yang sudah terkena cahaya ilahi akan mempengaruhi fungsi sel-sel otak di frontal lobusnya. Yang dia menyebutnya dengan istilah God spot yang nanti dipinjam oleh dokter Dana Zohar istilah God spot itu dalam bukunya SQ dan kemudian dipopulerkan oleh Ari Ginanjar lewat training ISQ. Nah, jadi kalau sudah cahaya ilahi masuk ke kolbu, maka jantung dan otak akan terwarnai oleh cahaya ilahi. Mekanisme biokimia di dalam sel-sel otak yang membangkitkan gelombang-gelombang listrik diwarnai oleh cahaya ilahi. Dan gelombang-gelombang listrik itu yang mempengaruhi sistem saraf. Dan sedikit di bawah otak ada kelenjar hipofase yang kemudian akan menghasilkan hormon pengendali berbagai kelenjar maka sistem hormon pun terwarnai oleh cahaya ilahi dan akhirnya sistem imun orang itu pun terwarnai. Soal ini baca saja laporan penelitian Dr. Muhammad Soleh yang dari Surabaya itu. Bukunya di disertasinya dituliskan ulang menjadi buku terapi salat tahajud. Dia meneliti secara empirik bahwa sistem hormon dan sistem imun seseorang yang sudah mendapatkan cahaya ilahi lewat tahajud yang ikhlas, sistem hormon, sistem imunnya berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan cahaya ilahi. Dan dengan penelitian itulah dia dapat gelar doktor S3 dari Fakultas Kedokteran Erlangga. Nah, itu. Nah, jadi cahaya ilahi itu akhirnya mewarnai kolbu yang rohania, mewarnai kolbu yang lahiriah, jantung, mewarnai otak dan seluruh sistem tubuh tubuh ini seperti disepuh. Apa di sini disepuh? Diwantex. Disepuh. Itulah yang dalam surat Al-Baqarah disebut sibghatallah, sibghah, dicelup. Bukan dilebur, kalau lebur hancur. <laughs> kalau disepuh itu dia dimasukkan kemudian terwarnai oleh sepuhannya itu. Sibghah, sibghatallah waman ahsanu minallahi sibghah orang-orang yang seluruh diri dan kepribadiannya tersepuh oleh sepuhan Allah sehingga akhlak yang nampak pun menjadi akhlak keallahan jadi kolbu itu seperti antena parabola yang Allah katakan dalam hadis kudsi. Begitu luasnya langit dan bumi, langit dan bumi tak mampu menampung kehadiranku tapi kolbu hamba-hambaku yang beriman aku bisa hadir di dalamnya ya akhirnya Rasulullah SAW Rasulullah manusia biasa tidak mungkin juga sebagai manusia biasa menjawab semua masalah sedetail-detailnya Tidak mungkin punya keterbatasan ketika Nabi banyak ditanya maka Rasul menjawab, Ya wabisa istafti nafsak. Dalam teks yang ada di Ihya Ulumuddin berbunyi, Istafti kolbak. Wahai wabisa, mintalah fatwa pada kolbumu sendiri. Suatu kebajikan, suatu kebenaran adalah apa yang menentramkan kolbumu. Suatu dosa, suatu kejahatan adalah apa yang menggelisahkan kolbumu. Sebab antara kolbu dengan Tuhan ada kontak. Tanya pada kolbu. Dan akhirnya Stephen Covey setelah menulis buku The Seven Habits bagaimana menjadi orang yang efektif, menjadi orang yang sukses dan dia trainingkan dan banyak orang yang sukses mengikuti langkah-langkahnya. 15 tahun dia mentrainingkan bukunya, dia menjadi kaya, punya pesawat jet pribadi. Tetapi dia tiba-tiba terkejut ketika kasus skandal Enron muncul. Word.com muncul. Kenapa orang-orang yang efektif, yang sukses itu masih berkhianat juga? Dia merenung. Dan hasil perenungannya, tiga tahun kemudian muncullah buku The Eight Habit. Dengan Seven Habit, Anda bisa menjadi orang efektif. Menjadi orang sukses. Tapi untuk mengalami greatness, keagungan, untuk menjadi manusia yang agung, Anda tidak cukup dengan seven habit. Untuk menjadi manusia besar, menjadi manusia luhur, Anda harus punya habit yang kedelapan. Apa itu habit yang kedelapan? Find your inner voice. Pandai-pandailah mendengar suara inner, suara batin, suara kolbumu. Puncak sudah sampai di sini. <laughs> Ini puncaknya. Nah. Jadi pandai-pandai mendengar suara batin. Maka sekarang Stephen Covey tidak hanya melatihkan Seven Habit, dia sedang sibuk melatihkan The Eight Habit. Nah, di Jakarta pun satu paket trainingnya untuk satu orang itu 8 juta rupiah untuk kelas dua hari itu untuk latihannya padahal sebenarnya kalau saja kita mau lebih jujur Praktek-praktek dalam sejarah agama kita sudah memadai untuk itu. Itu. Saya pikir cukup sampai di sini dulu. Silakan moderator barangkali akan disambung dengan diskusi. Saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu beberapa menit lagi dipersilakan. Misalnya jika ada yang mau mengaitkan antara tiga nafsu itu dengan situasi kerja kita atau rumah kita. Dipersilakan. Ada bapak atau ibu yang mau menanya atau konfirmasi? Ibu-ibu, silakan. Bisa bapak-bapak sekalian. Jika tidak ada mungkin uh, saya hendak ha hanya memancing saja uh, Pak Kiai. Ketiga nafsu itu jika dihubungkan dengan situasi kerja, manajemen kerja misalnya, apa jadinya misalnya kalau kita buat uh, permisalan jika suatu kantor tidak bisa membuat orang bisa mengenali dirinya atau kantor itu tidak bisa membuat karyawannya merubah dirinya dari nafsu lawamah menuju nafsu mutmainah misalnya. Oke, bagaimana peran korporasi sekarang? Tahun 1923, sekelompok orang super kaya kumpul di Chicago. Orang ini menguasai jumlah uang yang lebih besar daripada yang dikuasai oleh negara Amerika. Maka kumpulnya orang ini langsung mengundang perhatian. Apalagi yang mereka hendak buat? Apa yang hendak mereka buat? Ini orang-orang kaya sangat berpengaruh. Dan kelak sejarah mencatat di antara mereka yang hadir itu adalah Charles Schwab, presiden pabrik baja terbesar yang saat matinya tidak punya uang sama sekali. Arthur Cotton yang saat matinya dalam keadaan diusir ke luar negeri karena punya utang. Richard Whitney, presiden bursa saham New York, New York Stock Exchange, yang mati di penjara Sing Sing. New York itu uh, di Amerika Sing Sing itu seperti apa, Nusa Kambangan. Itu dan tidak sedikit yang mati bunuh diri. Maka orang terperangah. Lalu apa ukuran kesuksesan? Ini saya lewati dulu ya. Eh, ini materi yang sudah berulang. Oh. Maka kemudian jangan heran sekarang ini ada tren baru di perusahaan-perusahaan tingkat dunia. Apa saja tren barunya itu? ini antara lain trainingnya uh, Stephen Covey, The Eight Habit. ini juga nggak usah kita lewatin aja lah. Ya. Sorry. Nah, Gay Hendrix dan Kate Lutman dia menulis buku The Corporate Mystic, Sufi Korporasi. Kenapa sampai dia tulis buku ini? Sebab dia bilang, sebagai konsultan, saya punya pengalaman 25 tahun. Saya mendampingi bergaul dengan 800 eksekutif perusahaan-perusahaan top. AT&T, Citibank, GM, Toyota, dan lain-lain. Ternyata saya jumpai mereka itu para eksekutif perusahaan top itu tipe-tipe mistikus, sufi. Hidupnya dalam kesederhanaan. Tidak lagi terlarut dengan kejayaan material. Mereka para sufi. Dan saya meramalkan, saya melihat lebih banyak sufi di dalam perusahaan daripada di masjid-masjid, di vihara. Kalau yang di masjid ada juga sufi, suka film. Dan saya memperkirakan di abad 21 besok perusahaan-perusahaan yang akan tumbuh berjaya adalah perusahaan yang dipimpin oleh para eksekutif yang sofistik yang tidak mengejar-ngejar harta benda materi kedua yang punya kesadaran rohaniah lebih tinggi punya kesadaran rohaniah sangat tinggi uh, eh, Dr. Dana Zohar bulan Mei datang ke Jakarta ceramah di Jakarta Convention Center yang hadir para eksekutif BUMN hanya untuk dengar ceramahnya dua jam setengah, itu tiketnya 2,9 juta. Dan saya datang karena dibayarin orang. Kalau suruh bayar sendiri nggak mau, sayang. Ya, itu. Dua jam setengah, dia bahas 12 poin. Kata Dana Zohar, yang dibangga-banggakan oleh <laughs> eh, teman-teman ISQ. E ah, bahwa manusia yang punya kecerdasan spiritual, itu adalah yang karakternya 12 ini. Dan para eksekutif BUMN, dirut-dirut BUMN hadir sibuk mencatat. Ini kan sudah ada dalam buku-buku akhlak di kitab-kitab kuning kita. Gitu. Cuma yang bicara harus dana zohar yang bule. Gitu. Satu saat di airport saya jumpa dengan seorang pejabat Bank BNI. Ngobrol-ngobrol, saya tanya, kenapa BNI, Bank BNI masih suka pakai konsultan asing? Iya, saya juga pernah protes pada direksi. Kenapa sih masih suka datangin konsultan asing? Padahal ilmunya juga sama dengan kita. Direksi menjawab, sebab kalau yang saya datangkan bukan asing, bukan bule, kalian nggak mau dengar. Nah, itu. Nah, itu. Tapi kalau su sudah si bule presentasi, wah semua sibuk mencatat. Itu. Ini. Robert Prager Presiden Institute for Transpersonal Psychology. Ini sedang in. Karena buku-bukunya sekarang menjadi buku-buku standar di Fakultas-Fakultas Psikologi di Amerika. Dan setelah dia menjadi muslim, dia melakukan latihan-latihan rohaniah versi Islam. Dia mengikuti tarekat sis khalwatiyah sampai mencapai tingkatan seorang mursyid. Dan dia menulis bukunya tentang diri dan jiwa. Megatrends 2000 menjelaskan pegawai Pacific Bell 87 ribu orang, 67 ribu orang setiap tahun mengikuti latihan-latihan spiritualitas. Begitu juga perusahaan-perusahaan lain. Harvard Business School mengadakan seminar. Apakah betul spiritualitas bisa mengarahkan orang pada sukses? Ya. Hanya orang-orang yang punya kesadaran spiritual tinggi akan memiliki integritas yang tinggi. Tidak mudah digoda untuk bermain yang fiktif-fiktifan. Kalau tidak punya kesadaran spiritual, maka yang fiktif-fiktif, makap-makap masih jalan terus. Hanya orang yang punya kesadaran spiritual tinggi memiliki energi yang dahsyat untuk bisa bekerja siang malam. Memiliki inspirasi yang tidak kering, kearifan yang mendalam, dan yang paling penting adalah keberanian. Dan Kompas hari ini mengangkat tulisan Nino Lesono. Kenapa Bill Gates menjadi begitu kaya tetapi dia sudah mewasiatkan 80 miliar dolar uangnya itu adalah untuk kepentingan fakir miskin. Sedangkan untuk anaknya sendiri cukup dia wasiatkan warisan 13 juta dolar. Dia punya harta yang banyak tapi dia pesankan 95% hartanya itu untuk fakir miskin. Untuk anak saya cuma sekian. Oke. Okay. Patricia Aberdeen dalam Megatrends 2000. Kehidupan bisnis pasar di depan dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang bernuansa spiritual. Dan karyawan-karyawan yang kaya akan nilai-nilai spiritual. Ini yang menarik. Tahun 1957, Standard and Poor's membuat daftar 500 perusahaan terbaik kelas dunia. Dan tahun 2006 dari 500 perusahaan terbaik itu hanya tersisa 74 perusahaan. Yang lainnya bubar. Kenapa? Karena di dalamnya diisi eksekutif yang penuh kecurangan. Jadi perusahaan top pun kalau eksekutifnya curang-curang semua, nggak lama kemudian bakal bubar. Maka jangan heran kita pun kemarin di bursa saham Jakarta, perusahaan yang dijagokan naik, harga sahamnya naik setelah peluncuran perdana, berapa bulan kemudian ambruk. Ternyata bodong semua saham di dalamnya. Karena tidak ada spiritualitas. Jadi tadi ditanya, apa peran korporasi? Semestinya lah korporasi aktif menyelenggarakan pelatihan-pelatihan spiritual. Namun spiritual yang bagaimana? Haruskah spiritualitas ini pun kita menengok ke Stephen Covey? Haruskah spiritualitas ini kita nengok kepada uh, uh, Danah Zohar? Haruskah kesana melulu kiblatnya ke barat? Yang sebenarnya dari pengalaman kami, mereka pun masih mencari-cari. Mereka pun masih mencari-cari. Kita punya, tinggal praktekkan. Cuma persoalannya kita sendiri seringkali lockdown, menganggap remeh apa yang ada di dalam Islam. Kita suka kagum kalau datang dari barat. Itu. Kita sering tidak mau mempraktekkannya. Itulah jalur tasawuf. Itu. Tetapi tidak diingkari memang tasawuf itu bagi sebagian orang tidak disukai. Karena dua sebab saya lihat. Pertama, karena memang ada aliran-aliran tasawuf, aliran-aliran tarekat yang ternyata bukan tarekat, bukan tasawuf, itu adalah perdukunan. Hmm, Mereka pakai nama tarekat. Nah, dan kitanya pun gegabah mengambil kesimpulan seperti kita begini. Eh, lihat tuh. Sepanjang Orde Baru, menteri-menteri bidang perekonomian apakah menteri keuangan, apakah menteri perdagangan, apakah gubernur BI, semuanya adalah alumni Fakultas Ekonomi UI. Dan ternyata mereka lah yang bikin rusak perekonomian kita, korupsinya banyak. Lalu kita simpulkan, makanya jangan sekolahkan anakmu di Fakultas Ekonomi UI. Nah, itu silogisme yang keliru kan? Nah, karena terlihat ada kelompok-kelompok yang mengaku aliran tarekat tapi terjebak menjadi perdukunan, lalu kita katakan semua tarekat, semua tasawuf itu jelek. Nah, kitanya terlalu gegabah. Nah, satu. Yang kedua, sebab kedua, kita menjadi kurang begitu paham tentang tasawuf karena kita terjebak pada pemahaman keagamaan yang serba formalistik. Sehingga kita menjadi religius tetapi tidak pernah menjadi spiritual. Orang yang religius artinya orang yang terkait, terikat dengan ajaran-ajaran formal keberagamaan. Formalitas agama, simbol-simbol agama melekat pada diri orang itu. Dia religius. Tapi belum tentu orang yang religius spiritual. Belum tentu orang yang religius itu spiritual. Itu. Formalitas keberagamaan melekat Minggu lalu ada acara buka puasa di sebuah hotel di Jakarta. Hotel itu menyediakan fasilitas ruang kelas suite dan jangan heran 80% tamunya itu adalah orang-orang Arab. Nah, karyawan hotel itu mengeluh. Waduh, Pak, bikin malu Arab-Arab. Kenapa? Bayangin aja, dia di bar sambil minum minuman keras tapi tasbih jalan terus. Gitu. Dia datang dari mana-mana, dia bawa apa itu? Chicken-chicken yang gede ya, itu. Nah, ya itu. Dia bawa ayam kiri kanan, dia keredongin pakai jubahnya. Kok jubah satu kakinya? Enam kita lihat. <laughs> Itu. Nah, dan itu sambil nenteng tasbih. Itu. Nah. Jadi formalitas dan simbol-simbol keagamaan melekat, tapi belum tentu spiritual. Nah, sikap formalistik inilah yang menyebabkan kita kurang memahami dimensi spiritual diri kita sendiri. Karena kita kurang paham dengan dimensi spiritual diri kita sendiri, maka kita tidak bisa mengapresiasi ajaran-ajaran spiritual dalam Quran dan hadis. Kalau kita tidak bisa memahami dimensi spiritual dari Quran dan hadis, maka Quran dan hadis hanya kita baca secara harfiah, secara literal. Dan kita kemudian sibuk beragama beragama secara literal, secara harfiah. Aspek spiritualitasnya nggak masuk. Itu. Nah nanti kalau sudah dihadapkan dengan tantangan, nah, bikin partainya formalitas partainya itu semua serba Islam, semua simbol-simbol partainya Islam. Nah, begitu sudah pegang kekuasaan, sudah di DPR, sudah jadi menteri, berhadapan dengan realitas baru hmm, kalang kabut, bingung. Karena ada persoalan-persoalan yang begitu rumit yang hanya bisa diselesaikan dengan pemahaman, dengan pendekatan yang spiritualistik. Dan dia tidak siap untuk itu. Karena tidak siap, situasi sudah mendesak, akhirnya tanpa disadari terjadilah kompromi. Dan kemudian konstituen pendukung partainya kecewa. Loh katanya partai Islam, kok begitu sih ngambil keputusannya? Nah, sebenarnya tidak, tidak bukan berarti dia jahat. Nah, saya jumpa dengan anggota-anggota DPR dari partai-partai Islam. Kenapa Anda jadi begitu? Rupanya tidak siap menghadapi realitas. Selama ini dididik dengan pemahaman keislaman yang serba formal, literal, harfiah. Begitu menghadapi realitas dan harus diterobos dengan pendekatan-pendekatan yang menggunakan kearifan yang tajam, dia tidak terlatih untuk itu dan gampang kesandung. Bukan dia jahat, tapi karena nggak terlatih. Barulah setelah itu kita bahas-bahas. Akhirnya ketemu di airport, ketemu di pesawat bilang, iya ya, rupanya tasawuf itu penting ya. Bahkan satu dua datang Pak Wafidin kalau begitu ajarkanlah saya bertarekat. Oke, saya ajarkan. Nih, saya berikan talqin zikir dan dia praktekkan. Kalau Anda sudah praktekkan, kalau Anda sudah menyadari pentingnya, bagaimana? Apakah Anda akan bawa konstituen Anda untuk begini? Kayaknya belum bisa, Bang. Sebab kemarin-kemarin memang saya melatih jamaah saya untuk beragama secara formal, literal. Maka kalau sampai mereka tahu sekarang saya bertasawuf, mereka yang akan menendang saya. Nah, tapi biarlah sekarang saya praktekkan dulu, nanti pelan-pelan saya akan jelaskan kepada mereka. Itu. Ini teman-teman semua, teman-teman kita juga. Itu. Oke, demikian. Ada yang mau menambahkan pertanyaan? Bapak Ibu sekalian tentang uh, praktek uh, pelatihan spiritual karena di korporasi manapun mungkin sudah ada demam mengikuti ISQ e misalnya, tetapi uh, itu pun konon tidak bisa sampai pada kesadaran yang tumak nina tidak ada keistiqomahan kesadaran. Bapak Ibu, Ibu sekalian ada yang mau menambahkan pertanyaan tentang tasawuf dan e, kesadaran atau Bapak? Jika tidak ada, silakan. Assalamualaikum. <clears throat> Saya sedikit aja yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa roh apa cahaya Tuhan itu cahaya Allah itu ada di dalam tubuh kita? Itu aja. Terima kasih. Cahaya, tadi kan dibilang nur itu sudah ketika nur sudah ke dalam tubuh kita akan mencarkan cahaya-cahaya Allah gitu kan. iya. itu. Yang selalu bertahajud tadi. Itu bagaimana bisa kita mengetahui? Terima kasih. Iya. Kalau cahaya ilahi sudah tembus masuk ke dalam diri kita, kita akan mengalami apa yang disebut enlightenment, pencerahan. Dan cah ruh sesuatu yang abstrak, intangible. Cahaya ilahi di sini pun jangan kita artikan seperti cahaya lampu yang kelihatan. Sebab cahaya secara ilmu fisika pun cahaya yang bisa dilihat oleh mata adalah cahaya yang frekuensinya antara 400 sampai 700 terahertz. Maka kalau ada cahaya yang frekuensinya lebih tinggi dari 800 terahertz, atau lebih rendah dari 400 terahertz maka cahaya itu tidak akan terlihat oleh mata karena itu kalau Bapak ingin tahu bagaimana kita bisa tahu cahaya ilahi itu sudah masuk ke dalam diri kita jangan dituntut kapan saya lihat ada cahaya masuk ke dada begitu apakah saat saya lagi sholat tiba-tiba ada cahaya yang menabrak dada saya jangan diasumsikan dan diharap seperti itu sebab cahaya yang bisa dilihat oleh mata hanya cahaya yang frekuensinya antara 400 sampai 800 terahertz cahaya yang frekuensi di luar range-nya dari situ itu tidak terlihat dan cahaya ilahi divine light jauh lebih mulia dari itu maka jangan harap akan terlihat cahayanya tetapi akan terasa dampaknya apa dampaknya pertama la khaufun alaihim walahum yahzanun Orang itu akan mengalami kehidupan yang tanpa rasa takut, tanpa ada kerisauan. Dia cool, dia mutmainnah, tentram. Jujur saja kita tanya, apakah kita sudah tentram? Apakah terutama menjelang mudik besok? Apakah cukup tentram menghadapi rencana pulang mudik besok? Nah, itu. Nah, kalau masih ada kegelisahan, kecemasan, berarti ada sesuatu yang belum beres. Yang kedua, kalau sudah mendapatkan terpaan cahaya ilahi, selain dia mendapatkan ketentraman, akan tumbuh mahabbah dan iskun, kecintaan dan kerinduan untuk selalu dekat dan mendekat kepada Allah. Rindu ingin dekat kepada Allah nampak dalam dua bentuk. Dalam dua bentuk. Pertama, ringan dan gemarnya dia beribadah. Kalau ada di antara kita yang untuk sholat masih terasa berat, karena kita memang belum gemar. Karena memang kita belum cinta. Ringan dan gemarnya beribadah. Termasuk Qiyamul Lail yang harus bangun dari malam. Yang kedua, keinginan mendekat kepada Allah selain dinampakkan dengan ibadah formal, juga dinampakkan dengan khidmah, dengan pelayanan terhadap sesama manusia. Sebab dia sadar betul ada hadis qudsi Allah berkata, ada hamba yang di akhirat nanti teriak-teriak. Ini ju'an, ini atsyan, aku lapar, aku haus. Lalu aku, kata Allah berkata, dulu aku kelaparan, aku kehausan, kamu tidak peduli terhadapku. Dan itu hamba berkata, ya Tuhan, Bukankah engkau Tuhan? Bagaimana mungkin kau kehausan kelaparan? Kalaupun kau haus dan lapar, bagaimana cara memberimu makan dan minum? Akan kujawab, bukankah dulu kau jumpai di muka bumi ada hamba-hambaku yang kelaparan dan kehausan, engkau tidak peduli pada mereka. Kalau saja kau beri makan dan minum pada mereka, sama dengan engkau memberi makan dan minum kepadaku. Itu hamba berteriak, ini sakit, aku sakit. Nah, Allah katakan, dulu aku juga sakit, engkau tidak peduli. Ya Tuhan, bagaimana engkau bisa sakit? Bagaimana mengurusmu? Allah katakan, dulu di muka bumi kau jumpai ada hamba-hambaku yang sakit. Ada keponakanmu yang sakit, ada teman kerjamu yang terbaring sakit, ada sepupumu dan engkau tidak peduli. Padahal ketika engkau mendatangi seseorang yang sedang sakit, menjenguknya dengan penuh kasih, aku hadir di sisinya menyambut kedatanganmu. Maka makna mendekat ke Allah bukan saja ditunjukkan dengan kegemaran ibadah-ibadah formal, juga dengan kemauan untuk mendekat kepada manusia-manusia yang dalam keperluan, kebutuhan. Dia menyayangi, dia berbagi, dia peduli, dia luangkan waktunya untuk mengelola panti asuhan, dia luangkan keterampilannya untuk fundraising, menghimpun dana, menolong anak-anak yatim. Dia tidak hidup asik untuk menimbun kekayaan bagi dirinya sendiri. Dia selalu hidup ini dicoba bermakna bagi orang banyak. Ini tanda-tanda bahwa orang sudah mendapat cahaya ilahi. Ketentraman, kegemaran ibadah, khidmat, pelayanan yang tinggi terhadap kemanusiaan, terutama yang miskin. Dan kemudian yang keempat, manakala seseorang betul sudah terkena cahaya ilahi, akan ada tanda-tanda yang sifatnya supernatural, yang super, yang extraordinary yang kalau bahasa agamanya itu disebut karomah itu itu mesti ada mesti ada meskipun itu tidak boleh dijadikan tujuan tidak boleh zikir supaya nggak mempan dibacok tidak boleh zikir wirid supaya kulit tetap mulus awet muda supaya suami tidak nengok yang lain tidak tidak boleh bertasawuf ke arah ke sana tapi bahwa dengan dia banyak mendekatkan diri kepada Allah maka akan Allah munculkan karomah itu terjadi dan satu hal lagi karomah itu akan dia coba sembunyikan dia tutupi al karomah al aurah karomat karomah itu aurat tetapi karena Allah menginginkan orang lain tahu dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah orang itu menutup-nutupi karomahnya tapi Allah sering sengaja membocorkan karomah itu kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang paling nampak adalah sikap tawadu dan optimisnya. Ada orang saking optimis, saking optimis, saking semangat, menjadi brutal. Menjadi overconfidence, menjadi takabur. Tetapi ada yang nah, sifatnya cool, tenang, tapi tetap punya optimisme. Ada yang saking optimis menjadi sangat overconfidence, jadi takabur, cenderung brutal. Ada yang kelihatannya kalem, kalem, kalem, tapi sebenarnya blow on, begitu. Nah, nah ini tidak dia tawadu, kelihatan kalem, tapi sebenarnya punya energi dahsyat. Dia tidak mudah dipatahkan, itu. Jadi hati-hati jangan kalau kita lihat orang itu kelihatannya cool, kalem, wah dia tawadu belum tentu Kadang-kadang bukan tawaduk ya emang telmi aja begitu. Itu. Nah, ada yang sifat kelihatannya kalem tapi sebenarnya dari dirinya itu selalu memancar percikan-percikan ide yang brilian. Nah, itulah diantara tanda-tanda orang yang terkena cahaya ilahi. Selalu ada karya yang bermanfaat. Jadi bukan berarti kalau bertasawuf lalu harus menarik diri dari dunia ramai kemudian siang malam wirid, sujud, terputus kontribusinya dengan kehidupan dan pembangunan peradaban. Tidak. Itu. Demikian saya pikir. Iya. Astaghfirullahaladzim, lazim, astaghfirullahalazim, astaghfiruka ya arhamar rahim. Allahumma rabbana ya Allah, ya Tuhan kami. Kau bukakan ilmu pengetahuan kepada kami Berikan kepada kami semangat untuk mengamalkannya. Kau berikan kepada kami hidayah. Berikan kepada kami untuk pandai memanfaatkan hidayah itu. Ya Allah, kau berikan kepada kami agama. Jadikan kami hamba yang bisa mentransformasikan agama menjadi peradaban. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami menjadi hamba-hamba yang goflah. Hamba-hamba yang lalai, hamba-hamba yang teledor dan terlena. Ya Allah, angkatlah derajat dan martabat kami. Tutuplah segala cacat, aib, celak, dan kekurangan kami. Ya Allah, muliakanlah semua keturunan kami. Muliakan pula semua umat Muhammad. Jangan engkau perkinakan kami di hadapan umatmu yang lain. Hanya karena keteledoran yang kami buat. Ya Allah, kepadamulah kami berserah diri. Masukkan kami dalam pelukan rahmatmu ya Allah. Akuilah kami sebagai hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya syafi'al amrab, Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna ya rabbal alamin.